Rasulullah SAW kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini Allah kumpulkan kita untuk saling nasihat menasihati di antara kita serta bersemangat di dalamnya karena itu bagian dari kewajiban kita bahkan dijelaskan oleh para ulama di antaranya Ibnu Qalim Al-Jauziyah menyebutkan as-sa'adah kebahagiaan kulluha tarji'u ila ilmin nafi' kembalinya semuanya adalah kepada ilmu yang bermanfaat ilmu yang diamalkan dan di antara perintah-perintah syariat adalah kita diwajibkan untuk terus saling nasihat menasihati sehingga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Nah, dan di malam ini kita akan berusaha dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala memahami warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ilmu nafi tersebut dari bimbingan-bimbingan mereka yang diteruskan dari generasi-generasi berikutnya السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم bi ihsan radhiyallahu anhum ورضوان yang dahulu Rasul ajarkan kepada kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang setelah mereka yang mengikuti mereka dengan baik sampai kepada zaman kita ini agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjanjikan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kenikmatannya tidak pernah bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga maupun dirasakan oleh hati manusia untuk itu wafidina azakullah Pertama-tama marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan keistiqomahan kita di atas minhajis salaf ala sabili sunnah di atas jalan salaf di atas jalan sunnah dan untuk bersabar di dalamnya untuk saling nasihat menasihati di dalamnya Berkata Al-Imam Auza'i rahimahullah Alaika bi asar salaf Wa in rafadukan nas Wa iyyaka wa araka rajul Wa in zahrufuha Laka bil kaul Turunlah sekalian Senantiasalah kalian di atas atsar salaf Walaupun manusia seluruhnya menolak kalian Walaupun manusia seluruhnya menganggap rendah kepada kalian Mencemooh kalian, mencela kalian Atau sebagiannya mereka menghiasi dengan perkataan-perkataannya Untuk menarik berbagai macam Iya pengikut supaya dia mengikuti dari apa yang dia seru dari hiasan-hiasan kata yang di sana tidak ada dicontohkan oleh para salaf. Nah, untuk diwafidina azakumullah di malam ini kita akan bahas secara singkat supaya kita jangan sampai terjatuh tertipu dengan gemerlapnya dunia yang itu telah dipesankan oleh Rasul SAW. Inna akhafu alaikum min ba'di ma yuftaku alaikum min zahrati dunya wa Setelahku, sepeninggalku yang aku takutkan kepada kalian bukan kemelaratan, bukan kekurangan, bukan kemiskinan. Akan tapi yang ditakutkan oleh Rasul SAW apa? Dibukakan dunia dan perhiasannya Dikala orang-orang di luar sana dari awam munas, mereka berlomba-lomba, mereka bersemangat, mereka dalam keadaan membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan apa? Ad-dunya. Iya. Ini afidina azakullah. Untuk itu Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmahnya kepada kita semua dari apa yang diajarkan oleh para ulama untuk kita jangan sampai tertipu dengan keduniaan. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus dalam keadaan manusia di zaman itu di zaman jahiliyah mereka membanggakan dunia mereka. Mereka membanggakan dunia mereka. Nah, yang dijelaskan diantaranya adalah di dalam surat as Sabah nahnu aksara amwalan wa auladan wa manahnu bimu'adzibin. Mereka sombong Orang-orang jahiliyah mereka katakan dengan ucapan-ucapan mereka sendiri, kami banyak harta, kami banyak anak, kami terhormat, kami punya kedudukan, kami bukan termasuk orang-orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu di zamannya Rasulullah SAW. Maka Rasul diutus untuk menyelisih itu semua. Allah la duru ila minkum wala suarikum walakin yang duru ila kulubikum amalikum Allah tidak melihat kepada bagaimana rupa kalian bagaimana kedudukan kalian bagaimana harta kalian bagaimana naam pangkat tingginya kalian tapi yang dilihat adalah hati kalian dan amal kalian lurus tidak di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ini hafidina azakullah. Kemudian dijelaskan oleh para ulama agar kita semua tidak terjatuh ke dalam tipu daya dari keduniaan di antara para ulama menjelaskan bahwasannya kita dahulu di waktu kita belum dilahirkan disebut di alam yang tidak bisa disebut. Dijelaskan oleh para ulama dinamakan sebagai suatu alam yang tidak bisa disebut. Maka Al-Imam Al-Faqih Sayyusaimin rahimahullah beliau membagi aksamudur macam-macam kampung. Yang pertama adalah alam yang tidak bisa disebut. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Iya. Tidaklah dahulu manusia itu adalah suatu makhluk yang tidak bisa disebut dari akhir ayat. Ini yang pertama. Kemudian Allah lahirkan di muka bumi ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Telanjang menangis mereka dari kalangan laki-laki maupun perempuannya. Allah berikan nikmat-nikmat kepadanya dengan nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung. Kemudian di dunia ini afidina asakullah hikmah diciptakannya mereka adalah untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kampung yang kedua. Yang ketiga beliau sebutkan Darul Barzah. Kemudian nanti pada suatu hari ketika mereka telah tumbuh dengan ganda Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap dari mereka akan mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun kalian mati wahai Muhammad mereka juga akan mati masuk ke dalam alam barzah kemudian yang keempat adalah darul akhirah ini perjalanan kita yang kita bahas sekarang ya fidina azakullah adalah kita berada di darud dunia yang dengannya kita diciptakan dengan hikmah apa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun karena tujuan yang mulia itu musuh-musuh dari Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya dari kalangan manusia ini yang saleh tidak terima yaitu setan laknatullah alaihi dijelaskan dalam surat Al-A'raf dan surat yang lainnya dalam surat Al-Hasr atau dalam beberapa ayat yang lainnya Syaitan bersumpah fahuwa fi izzatika la uhyanahum ajmain illa ibadaka minhumul muhlasin demi kebesaranmu ya Rob Syaitan memanggil Tuhannya Rob atau Robnya Rob. Lauhiyanahum ajmain akan aku sesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali daripada hamba-hamba engkau yang mendapatkan taufik dari Allah yang ikhlas mengikhlaskan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dijelaskan oleh para ulama di dalam ayat yang lain, setan menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan kiri. Sehingga tidak luput dari jaring-jaring dan jerat setan. Para ulama menyebutkan yang dari depan disebutkan adalah tazyin fi umuri dunya. Dibuat indah, dikemas indah, diperdaya, bahkan bisa disihir dengan dunia yang dari belakang dijelaskan tasyik fi umuril akhirah ragu dengan kematian ragu dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kanan dengan syuhbat dibuat di dalam beragama dia rancu setiap naam imannya ataupun keyakinannya rancu, ucapannya rancu, amal perbuatannya rancu, dibuat seperti itu. Syuhbat. Dan ini termasuk daripada tipu daya setan yang paling besar memakan korban daripada kaum muslimin untuk mereka terjatuh ke dalam ke dunia. Iya. Yang dari kiri adalah syahwat. Dari depan dari belakang, dari kanan, dari kiri. Coba kalau kita bayangkan, mau kemana kita? Mau kemana kita? Dari depan, dihiasi dengan perhiasan dunia, ya masya Allah. Ya di sekitar kita bagaimana keadaan mereka? Jauh dari tuntunan Rasulullah SAW, jauh dari bimbingan para ulama salaf, gemerlapnya dunia. Dari belakang mau ke belakang. Iya, kita selalu diiming-imingi untuk berangan-angan, berangan-angan, berangan dan terus-terus menunda, menunda, menunda sehingga tidak sadar masuk ke dalam kubur. Al-hakumut takasur, surtumul makobir Dengan sobat-sobat ke kanan, eh, ke kiri, dengan syahwat ke kiri, dengan syuhbat ke kanan. Terus dengan apa? Tadi syaitan bersumpah sendiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau ya Allah ataupun ya Rob yang mukhlis, yang ikhlas. Ketika dia berjalan di muka bumi ini melihat orang-orang yang tertipu dengan dunia dia senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mal'unatun, ad-dunya mal'unatun, ad-dunya mal'unatun. Diulang tiga kali oleh Rasul sallam menunjukkan takkid, mubalaghah sebagai bentuk penekanan bahwasanya dunia itu terlaknat, dunia itu terlaknat, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Semuanya terlaknat kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walah yang diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan di nikmat-nikmat rizki dan seterusnya digunakan untuk kebaikan. Aliman atau muta'aliman menjadi orang yang alim kalau tidak bisa belajar supaya menjadi orang yang alim. Iya. Ini fitnah azakumullah. Kalau kita lihat bagaimana Tadi kita jelaskan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang menyelisihi prinsip-prinsip mereka dan itu terwarisi sampai sekarang. Bahwasanya kalau Pengikutnya adalah orang-orang kaya. Pengikutnya adalah orang-orang besar. Pengikutnya adalah mereka yang memiliki pangkat-pangkat keduniaan. Itulah yang benar. Iya. Kalau bangunannya megah dalam keadaan mereka di atas kemewahan, itulah yang benar. Sampai kepada zaman kita ini. Iya Pak ya. Tidak bisa dipungkiri. Nah. Maka mereka yang terjangkiti penyakit ini mengatakan nahnu aksarul amwal wal awlad wa manahnu bimuadibin. Kami memiliki banyak anak dan harta kami eh, termasuk bukan orang-orang yang akan diazab. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa ketika dia diberikan berbagai macam nikmat nikmat anak harta dan seterusnya melimpah ruah dari sawah ladang dan seterusnya rumah eh, perniagaan dan seterusnya dia merasa Robbi akroman Robku sedang memuliakanku. Sudah, wes Orang arah aku masuk neraka. Tidak mungkin saya masuk neraka. Sudah cukup ibadah saya sudah bagus seperti ini. Sholat cukup lima waktu saja, yang lainnya terserah. Ibadah muamalah ataupun tentang keyakinan akidah tidak dia pelajari. Karena apa? Merasa dirinya dimuliakan karena diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari keduniaan. Iya. Dan sebaliknya orang-orang yang terjangkiti penyakit ini juga mengatakan fa'amal insanu. Jelaskan Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu idza mabtalahu fana'amahu fayaqulu rabbi ahanan. Naam. Fa'amal insanu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana sebagian orang mereka beranggapan bahwasanya ketika mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan rezekinya, kenikmatan-kenikmatannya, mereka mengatakan Rob saya sedang menghinakan saya. Iya. Berputus asa sudahlah hidup terserah mau jadi preman mau jadi anak-anak jalanan mau jadi apapun terserah karena Rob saya sedang menghinakan saya ini ihfidina azakullah termasuk daripada penyakit-penyakit jahiliyah yang dia menular kepada manusia di zaman sekarang terkhusus diantaranya sebagian kaum muslimin tidak memahami ini iya Dikatakan oleh para ulama, "Falaisat kasrah al-amwal wal aulad wasyarwah dalilan ala mahabat Allah Subhanahu wa taala atau mahabatillah Subhanahu wa taala lil abdi." Bal innahu qad yu'ti al-kafir min ajli an yastadrij banyaknya harta, banyaknya keduniaan, anak serta kekayaan bukanlah dalil kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Itu semua diberikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang senantiasa dalam keadaan bermaksiat kepada Allah tapi terus diberikan kebaikan-kebaikan dunia sebagai bentuk istidraj buat mereka. Tahu istidraj, Pak? Dilulu, kalau orang Jawa bilang. Diulur, dikasih terus. Tapi nanti pada suatu saat dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dengan penutup yang jelek. Iya. dan apa yang terjadi di luar sana. Ketika mereka diberikan keduniaan, lancar rizkinya, diberikan harta, kemewahan, sawah, ladang, mobil dan seterusnya dari kalangan manusia yang ada di muka bumi ini, mereka mengatakan, "Ya, Rabbi akraman." Rabbku sedang muliakanku. Kata para ulama, bukan itu ukurannya. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti dunya illa man yuhib wa illa malam yuhib." Allah memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang enggak dicintai. Artinya orang kafir diberikan dunia, orang munafik diberikan dunia, mukmin pun diberikan dunia. Terus yang nikmat khasah kalau yang pertama nikmat amah, nikmat yang umum. Sedangkan nikmat yang khasah Rasulullah SAW bersabda fa'amadin la yu'ti illa man yuhib. Adapun nikmat agama berjalan di atas manhaj salaf, di atas tariqatil haq <clears throat> tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Wallahu yahdi man yasha ila mustaqim. Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin walaupun di dalam keseharian kita banyak dari kita tidak memiliki ini, tidak memiliki itu dari keduniaan, kurang ini, kurang itu, serba dalam keadaan papa, bahkan ada yang kekurangan, miskin, fakir dan seterusnya. Kalau kita semua di atas manhaj yang hak, di atas agama yang hak, tinggi derajat kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian bersedih, jangan kalian berlaku lemah sungguhnya derajatmu tinggi, derajat kalian tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Karena ukuran orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Wallahu yudafi 'anil ladina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Bukan orang yang banyak harta. Iya. Bukan orang yang memiliki kedudukan tinggi, akan tetapi kalau itu semua diberikan kepada dia kemudian digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang memiliki keutamaan. Iya, ini termasuk orang yang memiliki keutamaan. La hasada illa bi isnatain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Man atau Allah malan, yang pertama man atau Allah Qur'an fa amalubuh amilubih fa ana alail wa ana nahar dia amalkan di siang harinya waman atau amalan fa wa yunfiqu bihi ana alail wa ana nahar dia diberikan harta dia gunakan untuk berinfak di jalan Allah siang dan malamnya ini orang yang khusus, yang dia bisa menggunakan apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada di antara kita yang seperti itu Nah, adapun ukuran benar atau tidak, yuhfidina azakullah. Kemudian dimuliakan atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala bukan keduniaan. Iya, bukan keduniaan. Banyak antum lihat di dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan penjelasan para ulama tidak ada pujian dan sanjungan tentang dunia itu. Iya. Sampai dijelaskan oleh para ulama, ad-dunya yusama dunya li'anna Dunia itu dinamakan dengan nama dunia karena dia rendah, pendek, sesuatu yang akan berakhir. Fana. Sampai Rasulullah SAW mengeluarkannya dalam hadis yang sahih, dalam rawatul Tirmidzi Lau di dunya ta'dilu indallah janaka ba'udah ma saqa minha kafiran sarbatal ma. Kalau seandainya dunia ini ada nilainya sebelah sayap nyamuk, <clears throat> insyaallah subhanahu wa taala orang-orang kufar, orang-orang kafir tidak akan diberikan walaupun seteguk air. Karena dunia itu rendah, dikasih kepada mereka Bahkan dijelaskan yang paling mewah di dunia ini, yang paling lebih di dunia ini, yang memiliki mereka kau dunia dan kepandaian tentang masalah dunia, mereka. Antum lihat gedung-gedung tinggi, siapa yang punya? Mereka. Kecanggihan-kecanggihan siapa yang punya? Mereka. Pulau dan sebagainya siapa yang punya? Mereka. Iya. Tapi itu semua di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada nilainya walaupun sesayap nyamuk. Dalam hadis yang panjang dijelaskan tidak lebih baik daripada bangkai kambing. Lah kalau begitu kenapa kita sampai stres? Kenapa kita sampai <clears throat> dalam keadaan pusing? Tujuh keliling memikirkan dunia. Padahal dunia sudah dijamin kepada kita. Kuncinya adalah kita beramal dan beriman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang tersebut, "Man 'amilan salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyanahu hayatan thayyibah." Orang dari kalangan kaum mukminin ketika mereka beramal soleh dan beriman kepada Allah baik laki-laki maupun perempuannya beramal soleh dan dalam keadaan yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, laki-laki maupun perempuannya akan diberikan jaminan kehidupan yang baik. Jaminan kehidupan yang baik. Loh Ustaz, kok saya naam mendapatkan berbagai macam ujian-ujian. Ujian dari keluarga saya, harta saya, ujian dari kerabat dekat saya, atau pada kesehatan jasad saya dan seterusnya Apa itu dibilang sebagai kehidupan yang baik? Nah, selama kita mengikuti bimbingan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjelaskan ajab balil amrin mu'min inna amrahu kula laulau khair walaysa dalikan li ahadin illa mu'min in asabadu darau sabar fakana khairulah wa in asabadu sara'u sakar fakana khairulah Walaysa dzalika li ahadin ilal mu'min. Menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Ketika dia mendapatkan kejelekan-kejelekan seperti yang dia sebutkan tadi, dia bersabar kebaikan buat dia. Dan ini ilmu dari Rasul SAW sampai pembahasan bab tentang sabar dijelaskan oleh para ulama dalam Al-Quran itu ada 90 tempat sehingga wajib bagi kita untuk mempelajarinya supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak diraih selama ini karena kita nggak tahu. Iya. Kalau mendapatkan kebaikan dia bersyukur. Dia gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyanyiakan segala amal perbuatan kita keimanan kita sebiji zarah pun. Kalau sekarang mungkin belum dikabulkan dari apa yang kita minta, dari halangan-halangan, musibah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang lain yang lebih baik. Ya. Inna fidina ansakullah. Begitu menakjubkan urusan seorang mukmin. Walaupun dia di sekelilingnya melihat orang-orang dengan kemewahan awamun nas orang-orang awam yang selalu mengajaknya kepada kesibukan-kesibukan dunia yang melalaikan dia senantiasa ingat dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW dan para ulamanya nah wahada Rasulullah SAW, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu akramul khalqi 'ala Allah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika sahabah demikian juga para sahabat akramun nas ba'da Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW mereka adalah manusia-manusia yang mulia wa yusibuhum al-faqr wal faqah mereka ditimpa dengan kefakiran mereka ditimpa dengan kemelaratan kekurangan wahum akramu khalqi Allah ba'da nabi SAW sedang mereka para sahabat adalah manusia yang paling mulia manusia yang paling baik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, kita ambil satu contoh. Sahabat yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena kedudukannya, bukan karena keduniaannya. Sampai dijelaskan baju itu ditembel. Ketika beliau sholat, ya tembelannya kelihatan bahkan bagian tubuhnya kelihatan. Kalau kita lihat kita sekarang, masya Allah, ada baju kerja, ada baju naam, walimahan, ada baju taklim, tidak bisa ngitung sudah. Siapa beliau? Abdurrahman bin Sahar. Siapa? Abdurrahman bin Sahar. Man Yusib Man kunyahu. Siapa kunyahnya? Siapa? Oke. Okay. Belum kenal? Yang di enggak ditanya jangan jawab. Belum kenal? Masya Allah, sahabat Rasulullah SAW. Tidak apa-apa. Wallahu a'lam min nisbil ilm. Bagian dari ilmu. Daripada jawab gak genah kan? Jawab ini dan itu nanti malah salah kena hukuman. Nah, mending wallahu a'lam. Beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu Ad-Dausi al-Yamani. Dari suku Daus, Yaman. Dan dijelaskan ketika sahabat Tufail radhiyallahu an berdakwah ke kaum Daus, hanya satu saja yang menerima dakwahnya beliau, yaitu hanya Abu Hurairah saja. Ini menunjukkan apa? Sunnatullah Badal Islam ghariban wa sayyidu ghariban kama bada fatu balil ghuraba. Islam itu asing pertama, kemudian dimenangkan, kemudian akan menjadi asing. Dan sudah sunatullah yang mau bersyukur kepada Allah, yang mau menerima seruan Allah di atas jalan yang benar itu sedikit. Wa qalilu min ibadiyah syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang mau bersyukur. Dan antum lihat hadis-hadis Rasulullah SAW. Allah wa inna Mangkoblakum iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah wa ana hadil millah sataftaraku ala salasinun wa sabain Sintani wa sab'una finnar wahidha fil jannah wa ya al jamaah. 72 dibanding dengan 1 Sekian kaum Ados ya satu kabilah besar yang mau menerima cuma satu Abu Hurairah. Dan diceritakan beliau itu adalah sahabat yang hitam. Ya. Afan, sahabat yang berkulit hitam. Kemudian di antara giginya ini, bibirnya ini ada belahannya. Apa namanya? Nah, itu. Innallaha la yanzuru ila jasminkum wa Tapi Allah angkat disebutkan sebagai aksara min sahabah ya min rawi termasuk rawi atau periwayat hadis yang paling banyak berapa meriwayatkannya berapa 5000 hadis hampir Bapak hafal berapa hadis? Kita hafal berapa hadis? Dengan sanad dan matanya 5 hadis selama 50 tahun. Nah, Beliau Abu Hurairah. Allah mengangkat derajatnya sebagai bentuk janji. Yarfa'illahu ladina amanu, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu berapa darajat. Kalau antum hitung kebaikan dan pahala Abu Hurairah ya tidak bisa dikalkulasikan sekarang ini. Berapa hadis yang kita pakai, kita amalkan. Belum zaman sebelum kita, sebelum kita sampai sambung kepada awal hijriah. Ilmu nafi' yang itu sebagai aliran pahala yang akan lestari ketika mereka telah meninggal hingga yaumul kiamah. Jadi bukan keduniaan ukurnya. Nah, beliau terpanggil dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan perang Khaybar pada saat itu. Iya. Kemudian bertemulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kenapa beliau disebut sebagai salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis karena beliau kemana-mana selalu mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ditegur Rasulullah Sallam, kenapa Abu Hurairah mengikuti saya terus ada yang seperti itu zaman sekarang mudah-mudahan ada mengikuti guru-guru mereka kemanapun mereka pergi untuk mendapatkan faidah iya ada salah satu sahabat yang lebih banyak lagi namanya Abdullah bin Amr ibn As. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini seorang umi, Pak. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi hafal 5000 hadis. Sedangkan Abdullah bin Amr bin As dikatakan bahwasanya wa yaktub wa ana lam aktub Beliau itu nulis, saya nggak nulis. Ini keutamaan yang bisa nulis. Iya. Maka dijelaskan Rasulullah SAW qayyidul ilma atau qayyidul ilma bil kitab. Tulislah ilmu dengan kitab. Nah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan sebagai sahabat yang ya miskin, sufah, kalau cerita beliau masya Allah sangat panjang tentang kemiskinannya. Sampai pernah suatu hari beliau itu tidak punya makanan, diganjal perutnya, kemudian suatu hari pingsan. Pingsan. Juga dalam keadaan apa? Pura-pura kejang. Iya. Pura-pura kejang setelah ditolong seperti ini di Masjid Nabawi, Abu Hurairah kesurupan, Abu Hurairah kesurupan. Di rukyah. Nah, beliau katakan, saya tidak seperti itu, saya lapar. Ya, sampai kejang. Saya lapar, sudah kasih makanan sembuh. Masya Allah. Ini salah satu contoh bahwasanya keduniaan bukan nilai segalanya. Iya. Keduniaan bukan nilai segalanya. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala rendah. Nah, insya Allah nanti kita sambung dalam sesi yang kedua ditambah dengan semangat kita untuk terus berada di atas jalan Rasulullah SAW, di atas manhaj salaf, walaupun teman-teman kita sedikit Iya. Dan tidak tertipu dengan banyaknya orang yang di luar sana. Subhanaka Allahumma bihamdika, syallan astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.